Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Jama'a ya al-Faruqi wa Allahumma nafa'na bi ilmin ya fid darain amin. Syurutul istita'ah. Syurutul istita'ah. Kita akan bahas tentang syarat-syarat seseorang itu dianggap mampu melaksanakan haji yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala wajul baiti man istata'a ilaihi sabila gal cittatun ada enam syarat yang pertama adalah wujudu zadi wa awiyatihi wa nafaqati zahab wal wal iyab wa nafaqati man ya'uluhu muddata safarihi wa kunu zalika kullu fadilan an duyunihi wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaih yang pertama adalah adanya bekal dan tempatnya membawa bekal serta nafkah selama pulang pergi berangkat haji wal iyab wa nafaqati dan ada pula nafkah mereka-mereka yang ditanggungnya. Dan semua itu melebihi daripada hutang-hutangnya dan juga uang untuk membayar tempat tinggalnya, uang untuk menyewa seorang pembantu jika membutuhkannya. baru hukumnya wajib. Kalau tidak memiliki itu semua, maka hukumnya tidak wajib. Ditambah lagi syarat yang kedua, amnut tarik, jalan menuju ke Arab Saudi sekarang ini dalam keadaan aman. Tapi kalau seumpama uang untuk berangkat, untuk bekal selama di perjalanan dan uang untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan ada. Tapi masalahnya jalan menuju ke Saudi itu tidak aman karena terjadi peperangan misalnya, maka hukumnya tidak wajib. Pada tahun itu tidak wajib, berarti mungkin tahun setelahnya dia akan menjadi wajib. Yang ketiga syaratnya wujudul ma' wazat fil mawadi al-mu'taddah fitariki bisa menimisli Adanya air dan juga perbekalan yang dibutuhkannya di dalam tempat-tempat yang dilewatinya dan dijual dengan harga standar. Kalau seumpama tidak mendapatkannya, sedangkan dia itu tidak mempunyai kesempatan untuk membawanya sendiri misalnya karena sesuatu hal, maka hukumnya tidak wajib. Nah, tapi syarat-syarat sebagian syarat yang disebutkan di sini Sebetulnya untuk zaman sekarang ini sudah hampir dikatakan tidak disyaratkan lagi. Artinya seperti syarat yang ketiga ini kita tidak tidak tidak memerlukannya gitu. Karena semua tempat pasti ada. Kemudian perjalanan itu tidak digunakan dengan perjalanan darat tapi perjalanan udara. Di pesawat semuanya ada. Nah, sehingga syarat yang ketiga ini sebetulnya tidak eh, dibutuhkan sekarang. Tapi suatu waktu kalau seumpama kembali lagi seperti zaman dahulu, nggak ada pesawat, harus lewat jalan darat ataupun uh, laut, maka hukumnya kembali lagi seperti itu. Syarat yang keempat ayat buta alal markubi bila dororin syadid. Dia bisa berada di dalam tunggangannya itu dalam keadaan tidak membahayakannya, tidak menyulitkannya. Lain halnya kalau semua dia itu tidak ada, tidak mampu untuk menaiki unta atau menaiki kuda. Kalau dia naiki kuda atau unta dia tidak tahan lama misalnya karena suatu penyakit yang dialaminya, maka hukumnya tidak menjadi wajib haji. Imkanus sayir, kemudian perjalanan itu masih memungkinkan. Lain halnya kalau tidak memungkinkan. Nah, seperti sekarang ini Emang menjadi suatu dilema bagi kaum muslimin karena kalau seumpama dia sekarang termasuk orang yang wajib akankah dia itu wajib melaksanakannya pada tahun ini juga ataukah sesuai dengan tahun yang ditentukan oleh pemerintah nah, karena bisa jadi dari tahun-tahun sebelumnya dia tidak mampu tapi tahun ini dia mempunyai uang yang cukup untuk mendaftar haji Nah, hukumnya yang penting di sini adalah kapan dia sudah mampu wajib mendaftarkan. Sementara soal berangkatnya itu kembalikan kepada pemerintah, mereka yang ngatur gitu. Apa arti yumkinus secara sini bi an yumkina minal waqti bi an yabqa minal waqti ma yumkinu fihi sair wal wusulu ilal masyairi. Sekiranya waktu itu masih tersisa dan cukup untuk melaksanakan manasik-manasik haji. Tapi kalau seumpama dia baru terhitung sebagai seorang yang mampu melaksanakan haji satu hari sebelum Arafah. Nggak wajib. Karena tidak mungkin satu hari sebelum Arafah itu melaksanakan perjalanan sejauh itu. Kemudian keenam, ujudu markubin yaliku bihi atau arwahilah. Jadi harus ada kendaraan. Disyaratkan juga harus ada kendaraan yang menyampaikannya ke sana. Yang pantas lagi. Nah, kalau tidak pantas sekiranya nanti akan menjadi menjadikannya beban di tengah perjalanan nanti, maka hukumnya tidak wajib. Tapi semacam tadi eh, apa disebutkan bahwasanya bukan semua syarat yang disebutkan di sini pada zaman sekarang ini masih disyaratkan. Artinya hampir katakan semuanya itu gampang, semuanya ada gitu. Oke. Okay? Jalannya Nah, kalau jaraknya dekat nggak disyaratkan gitu. Kalau jar, jar, jarak yang ditempuh itu dekat, maka tidak disyaratkan. Mungkin disyaratkan seperti kalau dia itu bisa berjalan, karena dia itu tinggal di Jeddah, maka wajib dia berjalan kaki. Yang penting jadi apa? Berjalan kaki itu dianggap sesuatu yang lumrah, biasa. Orang itu melaksanakannya gitu. Dan Jeddah wajib dia. Iya, langsung wajib kalau di, memungkinkan hal itu kepada dirinya. Dan itu uh, ah, enggak enggak enggak enggak pakai karena al-hajj itu Arafah gitu. Kalau enggak ke Mina dulu berarti itu kan sunnah hukumnya, Mina itu. Hari Tarwiyah itu. Nanti kita akan mengetahui. Kemudian inna uh, eh, saya sahibu zubat wa innama yalzamu hurran muslimah kulli faza istita'atin li kulli ma yahtaju min makulin aw mashrubi ila ruju'i wa min markubi la qabihi bi syarti amni turuki wa yumkinul masiru fi waqtin baki wa inama hanya saja kewajiban haji itu kepada seorang yang merdeka seorang yang muslim seorang yang mukallaf seorang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Maksudnya bikulli ma kemampuan dengan bekal yang dibutuhkan dari makanan maupun minuman sampai dia pulang. Wa markubin dan juga dia eh, eh, mempunyai sebuah kendaraan la qabihi yang layak untuk ditungganginya. Bisyarti dengan syarat juga amnit turuki, jalan menuju ke Arab Saudi itu dalam keadaan aman. wayum kinul masiru dan masih ada waktu yang cukup untuk sampai ke tempat itu. Fi waktin bagi masih ada waktu. Wajzadu syartun fi hakil mar'ati ditambah lagi syarat ini khusus bagi seorang wanita. Wa wujudus syarik adanya seseorang yang menemaninya. Min zaujin baik suami atau mahramin atau seorang mahram Aunisa, Auniswatin sigot atau perempuan tiga orang lebih tapi yang bisa dipercaya semuanya. Nah, itu. Jadi kalau seumpama seorang istri, seorang suaminya seorang nggak punya, istrinya orang kaya. Dia nggak wajib kalau seumpama dia tidak ditemani oleh suaminya atau suaminya belum berkemampuan dan dia merasa e, pelit untuk membiayai suaminya misalnya, nggak wajib ya. Walaupun uangnya banyak. Karena disyaratkan ditambah syarat lagi harus berangkatnya itu bersama suami atau mahram atau nisa tiga orang atau lebih. Wan listito isnani dan macam kemampuan yang dimaksudkan bagi seorang yang telah mampu melaksanakan ibadah haji sehingga wajib baginya itu ada dua macam. Yang pertama istita'atun bin nafsi. Yang pertama adalah memang dirinya sendiri mampu melaksanakannya semua manasik manasiknya itu dia sendiri yang melaksanakannya. Wa iya situ abinafsi yang dimasukkan di situ adalah kemampuan melaksanakan semua manasiknya dengan sendirinya. Aubi biman atau dengan bantuan seseorang yang membantunya untuk melaksanakannya. Fi mubasharati amal haji di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan haji. Fastaju rojulan misalnya dia itu menyewa seseorang yakuduhu yang menuntunnya ilal masyair ke tempat-tempat manasik. Ingkana naama jika dia itu seorang yang buta. Walam yajid man yuti'uhu ka, ka ibnihi au, abdihi. Sementara dia tidak mendapatkan seseorang yang taat kepadanya seperti anaknya misalnya ataupun budaknya. Itu namanya istito'a bin nafs dia bisa melaksanakan semuanya sendiri. Yang kedua, al-istita'a bil ghair. Yaitu mampu melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan haji tapi bukan dia melaksanakannya orang lain. Bahwa an la yastati'a an yahujja bi nafsihi yaitu seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri walakinnahu yastati an yastajira ghairahu tapi dia mampu untuk menyewa orang lain melaksanakannya. Fajibu alaihi al istinab al-istinabah maka wajib bagi orang semacam itu untuk menggantikan orang lain dengan hartanya in gadara alaihi kalau semua dia itu mampu melaksanakannya au ya'zan atau memberikan izin liman yuti'uhu kepada mereka yang taat kepada dirinya seperti anaknya dan budaknya itu nah, jadi ada dua orang yang dianggap mampu yang pertama kategori mampu sendiri melakukannya seperti kita ini. Mampu melaksanakan sendiri. Yang kedua orang yang sakit. Tidak mungkin dia itu sembuh penyakitnya. Nah, gimana hukumnya? Wajib haji badal. Atau orang yang sudah meninggal. Padahal sudah wajib baginya untuk melaksanakan haji. Wajib haji badal. Nah, haji badal itu namanya istitabil ghair. Kepada dua orang itu yaitu yang meninggal yang sudah mampu tapi dia belum melaksanakannya. Yang kedua kalau dia itu sakit dengan penyakit yang tidak mungkin sembuh. Yang tidak mungkin dengan penyakit dengan adanya penyakit itu dia melaksanakan haji. Maka hukumnya kepada kategori kedua ini wajib dia menyewa orang lain untuk melaksanakan e, haji badal darinya. Tapi haji badal itu bukan semua orang yang bisa melaksanakannya. Yang pertama adalah dia itu harus e, sudah melaksanakan haji sebelumnya gitu. Bukan haji yang pertama, Nah, kalau haji yang pertama dia belum melaksanakan haji untuk dirinya, lalu dia melaksanakan haji sebagai wakil dari orang lain, nggak boleh. Yang kedua, dia melaksanakan sendiri. Dan untuk satu kali ganti haji orang lain. Hal nah, lain halnya banyak sekarang kadang-kadang kalau kita itu memberikan haji badal, kita lihat kepada siapa kita berikan. Kadang-kadang orang-orang di sana itu ada juga yang khianat gitu. Artinya kalau murah itu jangan langsung diambil. Kadang-kadang murah itu tidak dilaksanakan dengan benar. Um, jadi berapa haji badannya? 500 real misalnya. Tapi digabung. Digabung orang 10 dilaksanakan satu orang. <laughs> nah, jadi lebih baik mahal tapi diterima. Lebih baik mahal tapi eh, benar-benar dilaksanakan. Jadi seperti waktu kita belajar di Madinah dulu, kita menerima haji badal. Nah, jadi Al-Fakir juga pernah melaksanakannya dengan perintah dari Habib Zain Smith. Waktu itu kita mendapatkan bayaran 8.000 dolar, eh 800 dolar, 800 dolar. 800 dolar berarti eh, sekitar 8 juta. 8 juta. Nah, tapi umumnya orang itu menerima badal eh, kalau di Indonesia sini mungkin antara 6 sampai 10 6 sampai 10 jadi lebih baik kita berikan kepada seorang walaupun lebih mahal tapi orang itu mengerti dengan dengan pekerjaan-pekerjaan haji seperti para talibul ilim atau kita kalau ada kenalan di Makkah atau di Madinah sebagai mereka-mereka anak mahasiswa ataupun yang belajar di Makkah dan Madinah lebih baik kita serahkan pada mereka dan biasanya mereka menerimanya kalau seribu, seribu insya Allah rebutan dapat gitu. Seribu dolar. Lebih baik kepada mereka daripada kepada supir-supir atau pekerja-pekerja yang dari sana. Amal haji, Pekerjaan-pekerjaan haji. Salah satu terbagi menjadi tiga macam. Jadi semua pekerjaan haji itu dari awal sampai akhir itu terbagi menjadi tiga macam. Apa itu? Arkan, yaitu rukun-rukun haji wajibat dan wajib kewajiban-kewajiban haji. wasunan dan yang ketiga adalah pekerjaan-pekerjaan sunnah haji. Perinciannya adalah al-arkan pun rukun-rukun haji wahiyallati la yasihul hajju biduniha yaitu yang jikalau tidak dilaksanakan rukun-rukun haji ini maka hajinya tidak sah. Bal budda minal ityan biha akan ah, tapi harus dia melaksanakannya mau nggak mau wala tujbar idza turiqat bidamin dan tidak dapat digantikan dengan dam kalau dia itu tinggalkan harus dilaksanakan ah, itu namanya arkan wala tahallalu mihrami hatta yatiya biha dan tidak mungkin dia itu bertahallul dari ihram hajinya kecuali sampai dia melaksanakannya itu yang namanya rukun Mem. Nah, jadi rukun semacam itu. Jadi harus diperhatikan. Yang pertama kali harus perhatikan itu ada rukunnya. Kalau wajibat itu kalau kita tinggalkan masih mending. Artinya kita sah hajinya tapi wajib kita membayar dam. Tapi kalau sudah rukun yang enggak dilaksanakan atau rukun yang tidak sah, maka semua otomatis ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dianggap tidak sah sehingga wajib dia menggotoknya. Yang kedua adalah wajibat. Pekerjaan-pekerjaan wajib haji. Wa hiya allati yasihul hajju biduniha walakin yujbaru tarkuha bidamin wa yasamu tarikuha idza tarakaha bighairi uzrin sedangkan pekerjaan-pekerjaan wajib haji yaitu yang tidak sah yang akan sah haji tanpa melaksanakan wajib itu pun sah hajinya hanya saja dia wajib menggantinya dengan cara memberdam. Sedangkan dari segi dosa, kalau dia itu tanpa uzur berarti dosa. Kalau dengan uzur maka tidak dosa. Dan yang ketiga adalah sunnah-sunnah haji. Wahiyallati la yata'allaku biha syai'un yang tidak berkaitan dengan sesuatu apapun, enggak dilaksanakan juga enggak apa-apa. Tidak wajib. Dam dan sah haji tanpa sunnah-sunnah itu. Faidah kalau sah haju. Kalau seorang itu meninggalkan sunnah-sunnahnya, maka sah tetap hajinya. Walakin ya futuhul kama wa thawab. Akan tapi kesempurnaan haji dan pahala haji yang lebih banyak dia tidak mendapatkannya. Gala sahibul lamiyah Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir fi dzalika berkata penyusun qasidah lamiyah yaitu Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir wa man taraka rukun mahajjahu sahihun bihal wa man tar wa man taraka wajib sahha bi ghairi jidal lakin wabal lil ikhtilal barang siapa meninggalkan rukun apa saja rukun itu maka hajinya tidak sah sama sekali dan barang siapa meninggalkan wajib maka sah hajinya tanpa diragukan lagi. Lakin alaihil wabal akan tapi dia mendapatkan dosanya kalau tanpa uzur. Wadam dan wajib berdam dam lil karena ada kekurangan di dalam pekerjaan hajinya. Arkanul haj. Rukun rukun haji. Sitatun ada enam. Nah ini kita akan bahas tentang rukun haji. Ini yang penting karena inilah yang paling pokok dalam pekerjaan haji. Kalau tidak sah rukunnya, tidak sah pula hajinya. Dan tidak mungkin akan bertahalul darinya kecuali kalau sudah dilaksanakannya. Oleh karena diperhatikan betul tentang rukun haji ini. Gelarkan haji sitatun rukun haji itu ada enam. Ia al-ihram. Pertama adalah ihram. Yang kedua al-wuguf Arafah. Berdiam di Arafah. Yang ketiga at-tawaf, tawaf. Yang keempat as dan yang kelima al-halaq awi taksir, mencukur, menggundul rambut atau mencukurnya. Wa tartib baina mu'dhamil arkan dan yang keenam adalah melaksanakan secara tertib kebanyakan rukun yang disebutkan tadi. Warkanul umrah ya arkanul hajj illa al-wuquf bi Arafah. Sedangkan arkannya umrah yaitu rukun haji tadi yang disebutkan enam kecuali wukuf Arafah. Jadi umroh tidak ada wukuf Arafahnya. Berarti rukunnya haji ada enam, rukunnya umroh ada lima. Wabdul warqanil haji, paling abdulnya rukun haji apa? Al-wukuf bi Arafah. Indal Imam Ibn Hajar. Yaitu wukuf di Arafah, itu pun menurut Imam Ibn Hajar. Li hadis, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Wa indal Imam Ar-Ramli at-tawaf. Sedangkan menurut Imam Ramli at-tawaf. Ya, maksudnya di sini bukan tawaf karena tawaf kan macam-macam ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf sunnah, tapi yang maksudnya adalah tawaf ifadah, tawaf rukun. Lianna tawaf bimanzilati salah karena tawaf itu kedudukannya sama seperti salat. Sedangkan paling afdolnya ibadah badaniyah itu adalah salat. Ah berarti tawaf paling afdol dong. Nah, itu maksudnya. Gala sahibu sahabat, disebut arkanuhul ihramu bin niyati gif. Rukunnya haji itu pertama kali adalah masuk dengan niat. Gif ba'da zawali tis'i idha is tu'arrif. Yang kedua adalah wuguf. Setelah tergelincirnya matahari pada hari ke-9. Yaitu istu'arif di tempat yang namanya Arafah. Wa bil Ka'bati sab'an. Kemudian tawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali. Wasa'a dan kemudian bersa'i minas sofa limarwatin musabbi'ah itu dari sofa ke Marwah sebanyak tujuh kali. Summa azil sya'ran. Lalu kemudian hilangkan rambut salasan nazrah e, paling sedikitnya adalah tiga helai. Wa masiwal wukufi ruknul umroh dan selain daripada rukun wukuf di Arafah itu adalah rukunnya umroh. Al awal wal ihram. Yang pertama adalah ihram. Apa ihram itu? Ihram itu bukan takbiratul ihram. Ihram di haji itu berbeda. Ihram di haji itu adalah huwa niyatud dukhul fin nusuk bi jami'i aujuhihi. Yaitu niat masuk ke dalam pekerjaan haji itu namanya ihram. Niat masuk ke dalam pekerjaan haji. Itu namanya ihram. Bijami aujuhi dengan segala macam bentuknya karena nanti akan disebutkan. Ada ifrat, ada tamattu, ada jiran. Nah ini. Wa ada in nusukain sedangkan cara-cara atau bentuk-bentuk melaksanakan dua nusuk tersebut yang diwajibkan yaitu haji sama umroh salah satu ada tiga cara Wabatum zada isnaini fatakunu khamsat. Sebagian daripada ulama menambahkan dua cara lainnya, maka menjadi lima. Apa itu yang pertama adalah ifrat. Disebutkan yang pertama karena dialah yang paling afdol, al-ifrat. Apa itu ifrat? Ah, ifrat itu adalah huwa taqdimul haji alal umrah, yaitu mendahulukan pekerjaan haji sebelum umrah. Jadi haji dulu sampai tuntas, selesai, keluar tahallul dari haji, baru kemudian umroh. Itu adalah ifrat dan itu yang paling afdal dalam mata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tidak ada kekurangan di situ. Nah, kalau tamato itu kan masih harus membayar dam. Nah, jadi dia harus bayar dam beli kambing untuk dam seperti kebanyakan sekarang para jamaah haji yang haji yang ah, apa yang melaksanakan haji pada sebelum tanggal 6, nanti terakhir tanggal 6 Zulhijjah. Kloter terakhir itu tanggal 6. Nah, kalau yang kloter terakhir bisa langsung bisa langsung Arafah, bisa langsung ke Mekah gitu. Nah, sehingga dia tidak terkena uh, dam. Kan? Tapi kebanyakan kalau jamaah haji Indonesia itu mereka itu melaksanakan caranya bentuk yang kedua itu tamattu. Nah, itu. Wa Abdul kafiyat. Itu paling afdalnya kefiah. Indal Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Bisyarat dengan syarat an ya'tamira fi nafsi sana allati hajafiyah Asalkan umrohnya itu di tahun itu juga. Jadi setelah haji sebelum sebelum datang bulan Muharram kita sudah melaksanakan umroh gitu. Kan seperti kita ya. Kita e, disewa untuk melaksanakan ibadah haji badal. Nah, biasanya umrohnya itu nggak langsung kita laksanakan. Tapi kita tunggu. Nah, makanya nanti kalau sama haji badal itu harus diperjelas haji saja atau haji sama umroh. Nah, jadi kalau kalau sama haji saja ya sudah. Tapi kalau haji sama umroh, maka umrohnya itu kadang-kadang kita laksanakan itu nanti setelah melaksanakan ibadah haji. Karena pada waktu itu sangat ramai betul gitu. Nah, nanti kalau sudah eh, Zulqa'dah itu eh, apa Muharram. Paham? Jadi sebelum akhir Zulhijjah itu baru kita melaksanakan umrah. Jadi agak lenggang. Jadi apa agak agak renggang itu apa? Tidak terlalu ramai di Mekah itu. Itu maksudnya di sini. Ai Gablani hayati syahr Zulhijjah sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah maksudnya di sini. Yang kedua adalah at-tamattu. tamattu. Apa itu? Wa huwa taqdimul umrah alal hajj, yaitu mendahulukan umrah terhadap haji. Paham? Jadi kebanyakan kita ini adalah tamattu. Jamaah haji tamattu. Ada yang mau nunggu haji kapan, berapa tahun lagi gitu. Kalau sekarang daftar kira-kira baru kita berangkat tahun 21. 2021. Paling cepat itu. Nah, sehingga apa? Kadang-kadang orang ya Hasan mending melaksanakan umroh aja dulu gitu. Nah, itu namanya tamattu juga tapi nggak kena nggak kena dam karena yang kena dam itu kalau tahun itu juga dia melaksanakan haji itu kena dam. Tapi kalau e, tidak, tidak seperti Ustaz waktu pertama kali masuk Saudi itu bulan Rajab. Sampai ke sana langsung umroh. Tahun itu juga haji. Nah, tapi kan e, kita umrohnya itu sebelum masuk bulan-bulan haji karena Rajab. Bulan haji kapan? Masuk dengan dari mulai Syawal. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau kita e, melaksanakan umrah pada pada bulan Syawal, Zulqa'dah, kemudian kita haji pada tahun itu juga, ah itu wajib dam. Dengan syarat syarat yang dia akan disebutkan bagaimana caranya supaya tidak kena dam, ada caranya. Kemudian cara yang ketiga, al-giran. Nah itu, watamatu wajib alih dam dan wajib atasnya, atas yang melaksanakan haji dengan cara tamatu dia wajib membayar dam bisyurut arba dengan syarat empat. Satati fi jimal nanti akan disebutkan di dalam lima ul haj. Pembahasan tentang kewajiban-kewajiban melaksanakan uh, kafarah atau uh, bagi pelanggaran bagi mereka yang melaksanakan tamattu nanti akan disebutkan. Selanjutnya tiga al giron Apa al giron Wa an yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Nah, jadi langsung kalau semua memang di kita disewa untuk melaksanakan haji dan umroh lebih baik kita melaksanakan giron saja lebih e, lebih apa tidak besar resikonya au yuhrim bil umrah summa al hajj 'ala al umrah qabla syuru'i fi tawaf atau dia umroh duluan asal umroh ah nanggung masuk masukkan aja pekerjaan haji boleh asalkan dia belum melaksanakan tawaf umroh. gitu Wajib alaihi dam bisyartain dan dia wajib membayar dam dengan dua syarat. Nanti akan disebutkan. Saya tiga zalik fi dimail hajj. Sedangkan cara niatnya bagaimana? Nah, ini. Kaifiyatun niatin nusuki al-hajj wal umrah. Bagaimana cara niat melaksanakan ibadah haji atau umrah? Iza arada an jika seseorang itu ingin melaksanakan haji, yanwi bigalbihi, niat dengan hatinya karena tempatnya niat itu di hati wa yaqulu bilisanihi sirran dan dia hendaknya membaca niatnya dengan lisannya secara sir tanpa jahar. Jahar itu sekiranya orang di sekitarnya itu mendengar, ini enggak. Kecuali kalau dia itu mengeraskannya supaya orang lain itu menirunya. Enggak apa-apa. Apa itu? Nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Labbaik Allahumma labbaik baca. Jadi ini niatnya haji. Nawaitul haja, aku niat melaksanakan haji, wa ahram tubihi, dan aku ihram dengan haji itu. Ihram itu maksudnya masuk ke dalam pekerjaannya. Pem. Labbaik Allahumma bihaji ya Allah, aku uh, datang menjawab undanganmu dengan melaksanakan haji. Paham? itu. Kalau sekarang niat, jatuh. Ya nggak boleh ya. Paham? jadi harusnya pergi ke sana. Kalau enggak, tidak boleh tahalul kecuali dengan dengan apa? Dengan e, eh, tahalulnya eksor, muhsor gitu. Orang yang ditahan. Yang kedua izarod an yatamira yanwi bi nafsihi ya, yanwi bi galbihi wa yaqulu bi lisani sirran. Jika dia itu mau umroh, bagaimana niatnya? Niatnya dalam hati dan sunnah untuk membacanya dengan lisan secara sir. Apa itu? Nah, jadi harus harus dibaca di, di apa dilafatkan dengan niat itu di hati, tapi disunahkan untuk dilafatkan dengan lisan, tapi jangan sampai dengan suara yang keras gitu suara yang pelan, sekiranya dia, di, cuma dia saja yang dengar. Apa itu niatnya? Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan umrah dan aku berihram dengan umrah. Labbaik Allahumma bi umrah. fam Labbaik bi umrah. Yang ketiga, idza radan yahujja wa yatamira ma'an yanwi qalbi wa yaqulu bilisani sirran. Kalau dia mengusahakan haji sama umrah sekaligus yaitu yang disebutkan dengan haji giron. Maka dia niatnya seperti ini. Nawaitul hajjah wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Aku niat melaksanakan haji dan umrah dan aku masuk dalam pekerjaan keduanya labbaik Allahumma bihajjah wa umrah. Dan itu niatnya seperti itu. Ini kalau seumpama niat haji atau umrah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain gimana? Wa idza al ihram an ghairihi qala nawaitul hajja an fulanin wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Aku niat haji sebagai ganti daripada fulan dan aku masuk dalam pekerjaan ihramnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala labbaik Allahumma bihajjah al itlaq cara niat itlaq Wawan Yakul, semua dia mengatakan nawaitul ihramah lin nusuk aku niat ihram nusuk ha, nah, nusuk apa belum jelas mau haji kah atau umroh kah nah, itu boleh summa yasrifu ilama yasha kemudian dia palingkan niatnya tadi kepada sesuatu yang dia kehendaki qabla syuru'i sebelum dia memulai dengan pekerjaannya finusuk seperti sebelum tawaf gudum awgarihi atau yang lainnya boleh niat seperti itu boleh karena kan kita harus melewati mikot gitu bingung dia haji dulu apa umur dulu ya ah lihat sikon ah gitu ya udah niat aja aku niat masuk ke dalam nusuk nawaitul ihram alin nusuk gitu nah nusuk apa nanti tentukan di sana yang penting sebelum melaksanakan pekerjaan haji ataupun umroh gitu. Nah, di antara pekerjaan haji adalah tawaf gitu. Saya Gitu. tawaf gedung itu termasuk pekerjaan haji. Nah, kalau kalau sudah sebelum tawaf dia harus menentukan nah, sekarang mau dibawa apa? Mau diniati haji atau niat umroh? Tinggal kita tambahin niatnya yang tadi masih mutlak itu. Yang kelima niat itu taklik ihram. Dan boleh niat taklik ihramnya dengan ihram seseorang. Seperti nawaitul ihrama ka ihrami Zaid. Aku niat ihram seperti ihramnya Zaid. Kalau dia haji, haji. Kalau umrah, umrah. Boleh. Boleh dengan cara semacam itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti satu terakhir sebelum haji, kita akan baca khusus masalah korban. Jadi biar biar kita faham betul ketika masuk bulan haji itu. Ya, Thank you. Iya. Hmm. Yang apa? Iya. Jadi yang bisa dilakukan tanpa hambatan itu wajib dilaksanakan dengan sempurna. Yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan ada hambatan tidak wajib digantikan dengan yang lainnya. Jadi misalnya seperti pertanyaan Ustazah tadi, berdiri bisa, rokok bisa, nah, tapi ketika bangun dari sujud tidak bisa. Begitu Ustazah. Ketika sujud saja, atau ketika bangun dari sujud tidak bisa. Nah, berarti Berarti rakaat pertama dia tetap berdiri. Rakaat pertama dia berdiri. Nah, kemudian rokoknya sempurna. Nah, ketika dia bangun dari rakaat kedua, nah itu kan dia mengalami kesulitan, hambatan yang sangat. Nah, maka hukumnya tidak apa-apa, dia laksanakan selanjutnya dalam keadaan duduk. Iya, setelah dia kan sujud. Sujud kan? Ah, mulai dari sujud, bangun dari sujud itu nggak usah berdiri lagi, ya. duduk sampai akhir. Hmm, kecuali kalau dia itu bisa bangunnya itu dengan e, menggunakan tongkat atau bantuan seseorang yang taat kepadanya tanpa upah, maka hukumnya wajib dia meminta tolong pada orang itu atau menggunakan tongkat untuk bangunnya itu. Nah, nah jadi kalau semua nggak ada tongkat, nggak bisa pakai tongkat pun masih sakit, ya udah duduk aja. Jadi yang penting rokat pertama berdiri gitu. lambat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, atau dengan cara duduk di kursi, seperti kebanyakan orang tua itu, itu lebih enak duduk di kursi. Udah, jadi apa pakai pakai gerakan e, rukuknya sama sujudnya itu digantikan dengan gerakan dan isyarah gitu. Nah, pertama kali berdiri. Nanti ketika mau sujud, duduk. Em nah, duduk di kursi atau itu. Nah, nanti kalau sudah mau berdiri lagi, berdiri. Kalau gampang. Pokoknya semua yang bisa dilakukan tanpa hambatan harus dilakukan. Nah, gitu. Kan sujud itu harus eh, yang namanya anggota bawah itu lebih tinggi daripada anggota atas. Gitu. Nah, kecuali kalau semua memang dia tidak mampu tidak apa-apa. Nah, itulah agama Islam. La nafsan illa usaha. Jadi sangatlah mudah agama Islam ini. Tidak sulit kecuali bagi orang yang menyulitkan dirinya sendiri. Gitu loh. Artinya apa? Dia sendiri yang menyulitkan. Ah, artinya nggak nggak nggak sulit agama ini nggak sulit, nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Ah, ketika sujud sambil duduk. Uh, jadi maksudnya ketika sujud dia begini. Sebetulnya tangan itu ketika sujud sama seperti tangan ketika takbir. Itu. Ah, tapi kalau seumpama kalau seumpama dia itu sujud dalam keadaan duduk, maka tidak tidak dimasyruhkan seperti itu, tetap aja. Jadi jangan seperti ini. Oh iya iya, jadi apa seperti gerakan sunnah aja itu. Seperti gerakan orang yang lagi rokok, lagi sujud gitu, untuk bedakan gitu. Sunnah aja. Kemudian saya kemana sekarang? 112. Boleh seorang yang tidak mampu melaksanakan rukun-rukun solat dengan sempurna dan sebagai gantinya dengan isyarah itu boleh jadi imam. Rasulullah pernah sholat jadi imam dalam keadaan duduk. Boleh. Yang yang lainnya dalam keadaan berdiri. Sampai gimana? Wa qulna dimah. Hah? Wa khuslatun wahidah tuhbitul a'mal. Ada satu macam pekerjaan yang dapat meniadakan atau menggugurkan amal-amal yang telah terlanjur kita laksanakan daripada kebaikan dan ibadah. Walayan tabillah katsirun minan nas dan banyak orang yang tidak memperhatikannya. Apa itu? wahiyah sakhatul abdi ala ghadaillahi ta'ala yaitu murkanya, tidak menerimanya seorang hamba terhadap ketentuan Allah. Nah, ini dapat menghilangkan segala macam ibadah-ibadah yang dilakukannya, bikin capek diri sendiri gitu. Makanya kalau orang itu was-was dalam keadaan dalam toharoh dan sebagainya, bukan ini yang dicari. Yang dituju bukan toharohnya, yang dituju itu adalah ibadahnya. Nah, dan ibadah itu bukan tujuan utama. Ibadah itu adalah sebagai wasilah saja. Tujuan utama itu adalah supaya kamu dengan ibadah itu benar-benar tahu bahwasanya kamu itu memang benar-benar hamba. Seorang hamba yang hakiki, yang tidak lain hanya melaksanakan semua perintahnya Allah yang di atas sana. Begitu pula menerima dengan segala ketentuannya gitu. hmm, Oleh karena itu, maka seseorang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah atau merasa murka, uh, merasa murka di sini dia tidak mungkin murka pada Allah, tapi maksudnya tidak menerima gitu. Tidak menerima dengan ketentuan Allah, tidak sabar sampai mencuri sana, mencuri sini, sampai dia itu marah-marah dan lain sebagainya. Hmm, itu katanya dapat menggugurkan amal-amal kebaikan yang telanjur dilakukan. Jadi banyak ruginya akhirnya gitu Nah, kenapa? Karena kita tidak ada pilihan. Kalau sudah berkaitan dengan perintah Allah, nggak ada pilihan. Kalau berkaitan dengan keinginan kita, ada pilihan. Itu maksudnya. Kita mau sholat duhur nggak ya? Ah, untuk sekarang nggak usah deh. Gitu. Ah, nggak ada, nggak ada pilihan. Tapi kalau sesuatu yang sunnah ataupun sesuatu yang maksiat kita lakukan, itu? Ah, kita ada pilihan, serah. Kau milih mana? Setelah ini kita nggak ada antara sholat duhur sama sholat asar tidak ada kewajiban sholat. Asar ini mau nambah sholat ba'diyah ataupun tidak. Mau ngaji ataupun tidak. Mau melaksanakan maksiat ataupun tidak. Semua ketentuan itu pilihan kamu, bagi pilihan kamu. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban Allah, nggak ada pilihan. Nah, jadi di sini yang diwajibkan kepada seorang hamba ini adalah dia itu harus merasakan dengan sebenar-benarnya kehambaannya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang sangat senang dengan sifatnya yang begitu banyak namanya itu sampai seribu namanya Nabi itu dan sifatnya itu dan banyaknya nama serta sifat itu menunjukkan akan kemuliaan orang yang dinamai dan disifati Nah, itu paling disenangi oleh Nabi SAW itu adalah Abdullah. Hamba Allah. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita sudah menjadi seseorang yang hamba yang sebenarnya, maka orang itu akan menjadi orang yang paling dekat kepada Tuhannya dengan sedekat-dekatnya. Nah, cuma mau jadi orang hamba itu tidak gampang. Kita mau jadi orang hamba, seorang hamba yang benar-benar. Lalu kita tidak menerima dengan ketentuan Allah. Berkaitan dengan apapun yang terjadi pada dirinya, keinginannya tidak terlaksana, nah, maka hukumnya orang semacam itu, itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sama permisalnya seperti ini. Kita punya seorang budak, atau kita punya seorang anak, atau kita punya seorang murid. Kita atur, murid ini pekerjaannya ini, yang ini kamu ah, pekerjaannya ini. Lalu orang itu nggak melaksanakannya, kira-kira gimana kita? Eh, padahal eh, kita yang mengajarinya, kita yang punya jasa kepadanya, dan tidak mungkin dia itu akan balas jasa sebagai seorang guru itu tidak mungkin. Nah, itu kalau cuma jasanya seorang guru apalagi Allah taala. Dan Allah taala itu perilakunya itu selalu diperumpamakan dengan perilaku manusia supaya apa? Supaya manusia itu bisa membayangkannya sehingga dia tidak sampai e, berpaling jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah taala. Jadi artinya apa? Kalau semua kita dilakukan kebaikan oleh orang lain, pantasnya apa? Kita bersyukur padanya kan? Ah, begitu pula. Kamu bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau semua tidak bersyukur, gimana? Orang itu kecewa kan? Ah, sama Allah juga kecewa. Nah, itu. Nah, jadi, jalan yang paling utama untuk kita melewati ini semuanya adalah kita wajib bermuamalah dengan Allah. Bukan bermuamalah dengan manusia. Ubudullah kamu berhamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan tidak ada orang lain. Allah bersama kita. Dan itu hakikatnya yang terjadi. Nah, karena apa? Semua manusia itu cuma cuma robot, alat gitu lah. Nah, tujuannya itu kamu gitu. <laughs> tujuannya itu kamu. Nah, adalah orang yang robotnya itu memang disetting sama Allah Ta'ala cerewet mulutnya. Ada yang eh, apa namanya? cudes mulutnya ada yang perangainya tidak baik, ah, semua itu alat, robot ini semua robot ini. mungkin dia itu mempunyai kemampuan, mempunyai magdirah untuk melaksanakan sesuatu yang dilaksanakannya, untuk mengucapkan sesuatu yang diucapkan. Enggak mungkin, demi Allah enggak mungkin, kecuali Allah yang berkehendak. Masa seperti kita gerakan kita ini, semua Allah yang gerakan. Gitu. Nah, aku bisa menyalahkan dia. Gitu. Nah, jadi, kalau kita menyalahkan orang itu, yang yang yang mempunyai sebab kita marah dan sebagainya. Ah, itu orang yang tidak beriman. Oleh karenanya orang soleh itu berkata, paling sulit di dunia ini menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Paling sulit itu. Nah, kalau kita itu mengatasi, kita terkena penyakit, masih mending. Mengatasi kemiskinan, masih mending. Mengatasi orang yang tidak beriman kepada Allah, itu yang paling sulit. Karena dia selalu mencari mencari sebab-sebab ini sebabnya dia, ini sebabnya. Enggak <laughs> ada sebab-sebabnya Allah semuanya. Walaupun kita tidak bisa menjadikan segala sesuatu itu untuk supaya kita keluar daripada kemurkaan atau kesalahan kita katakan sebabnya Allah gitu. Kenapa kau terlambat? Allah yang bikin aku terlambat ya. <laughs> itu salah gitu. <laughs> jadi itu berarti menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir itu lebih besar dosanya daripada perbuatan itu sendiri. Nah, tapi hendaknya kita harus tahu bahwasanya segala sesuatu itu kita kembalikan pada Allah. Nah, sehingga apa? Kalau kita bisa semacam itu dengan cara bermuamalah dengan Allah, maka kita itu bisa menjadi seperti air. Enak air tuh. Mau dibawa kemana enak? Tidak usah lawan, ikut aja. Ikut. Yang pasti semua ketentuan Allah itu terbaik. Ajaban diambil mukmin kata Nabi SAW. Sangat mengherankan urusan mukmin itu. Inna sabahu khairun. Wadma'an nabihi wa syakar bahwa khairullah. Kalau suatu itu mendapatkan kebaikan dan dia merasa senang dengannya dan dia bersyukur, nah itu baik baginya. Wa inna syarrun kalau dia itu mendapatkan suatu keburukan, sabara 'alaiha, lalu dia itu sabar terhadapnya, fa khairullah, itu juga baik baginya gitu. <laughs> Nah, jadi tinggal kita lihat ke atas gitu. Nah, seperti kemarin itu karena begitu capek betul pulang dari Malaysia jam 7 kurang 5. Nah, sampai sini jam 7 kita ngajar, jam 8 kita hadir acara, jam 9 baru kita tidur, jam 10 gitu. Nah, waktu capek-capek benar karena dakwah itu nah, waktu di mobil tuh anaknya Ustaz ya Salim itu dia pindah dari tengah ke belakang. Nah, waktu dia pindah itu kan dia ngoncat naik apa naik kursi di atas di atas bahunya Ustadz sini. Nah, karena dia pengen cepat-cepat sehingga kakinya itu menghantam kepala kita. Dong. Nah, itu sakitnya luar biasa itu. Pukulan yang luar biasa itu. Nah, tapi kita langsung waktu itu kita ingat, ah ini Allah yang menentukan. Sabar, anak kecil. Nggak mungkin dia itu akan berbuat salah. Nggak mungkin dia itu sengaja seperti itu. Namanya juga anak kecil. Gitu. Mana ada anak berani mau mau nendang kepala orang tuanya. Enggak sengaja dia gitu. Ada nah, itu sabar, sabar. Enggak dia apain gitu. <laughs> Nah, tapi yang yang yang apa yang yang negor eh, abangnya Usin eh, Umar bilang eh, Usin Usin bilang nama gitu. Eh, Salim, tak maaf sama abinya itu. siar abinya baru pulang. <laughs> Eh, nah, jadi seperti itu. Nah, itu contohnya gitu. Nah, jadi sabar itu kapan? Nah, waktu pertama kali terjadi. Itu sabar biasakan kita itu bermuamalah dengan Allah. Ingat, Nabi SAW bersabda, An-nasu kulluhum galamullah. Semua manusia itu adalah ketentuan Allah. Jadi salah kau <laughs> nyalakan manusianya salah. Gitu. Nah, mulai saat ini, ayo kita berangkat dengan jalur yang semacam ini. Artinya kita nggak mau menyalahkan orang. Ah, kalau kita marah, menyalahkan orang karena untuk mendidik nggak jadi masalah. Tampakkan marah wajah. Nah, tapi hati kita yakin ini semua terjadi karena ketentuan Allah. Cuma dia itu teledor saja. Gitu. Supaya nggak teledor lagi, saya tegur. Nah, tapi tetap kita yakin bahwasanya yang menentukan, yang menjadikan ini semua itu adalah Allah. Kenapa nggak mungkin ada satu orang pun di dunia ini, siapapun dia, apapun statusnya dan pekerjaannya, kecuali dia tidak mau dimarahi orang. Ada yang mau dimarahi orang? Pekerjaannya apa? Suka dimarahi orang gitu. Senang kalau dimarah orang. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali apa? Karena nggak sengaja gitu loh. Nah, oleh karena jangan pernah melihat orang yang ahli maksiat itu, kemudian kita meremehkannya. Jangan. Bisa jadi kita akan berbuat seperti itu nanti. Karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kalau sudah Allah berkata gimana? Gak ada yang bisa, gak ada yang mampu. Jadi jangan kita salahkan orang lain karena perbuatan maksiatnya itu. Tapi kita selalu himbau dia, beri dia itu kesempatan untuk bertobat, himbau dia untuk selalu mengingat pada Allah. Tapi kalau sudah terjadi, ah kita nggak bisa apa-apa. Lihat bagaimana iblis itu. 80 ribu tahun ibadah pada Allah Ta'ala. Tapi lihat akhirnya. Kenapa Allah berkehendak seperti itu? Nah, kehendak Allah kepada kita bagaimana kita nggak tahu ke depan ini. Nah, oleh karena itu, maka bagaimana caranya supaya kita selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala maka cara yang paling utama kita bahagia di dunia dan di akhirat, kita mendapatkan keberhasilan di dunia sampai di akhirat, itu adalah dengan cara memancing rahmatnya Allah. Caranya bagaimana? Caranya juga melaksanakan rahmat irhamu manfil ardi ya rahmukum manfis sama. Jadi pancing dalam rahmat Allah. Kalau sudah rahmat tidak ada, habis dia. Susah dia hidupnya. Jadi harus ada rahmat. Kalau sudah orang nggak ada rahmatnya susah, hidupnya susah, sengsara demi sengsara terus. Jadi harus ada rahmat dalam hati itu. Nah, karena rahmat itu yang mantik rahmatnya Allah. Irhamu afiladi adi, yarhamu sama. Jadi rahmatilah, kasihilah siapa-siapa yang ada di muka bumi ini, maka saya engkau akan dikasihi dengan zat yang ada di atas sana. Itu kuncinya. Dan itu kunci berhasil dalam segala hal. Nah, karena apa? Karena Allah Ta'ala itu begitu mengasihi wa arhamur rahimin dan lebih senang senang kepada orang yang mengasihi orang lain. Jadi kalau ada orang minta-minta jangan pernah ditolak. Kalaupun kita nggak ada, kita tolak dengan cara yang halus. Kalau seumpama di dalam hati kita, oh dia itu bohong, dia ini, ah, berapa sih yang kita kasih? Kan nggak seberapa juga. Kalau seumpama kita kasih dia, dia menipu misalnya. Dia bukan orang yang nggak punya, tapi memang orang malas, nggak mau kerja. Nah, toh kalau kita berikan sodakoh itu, pahala tetap kita dapatkan apa tidak? Yang kesian dia. Gitu. Kenapa? Dengan dia itu malas bekerja, minta-minta terus, tambah jadi orang miskin terus, Kenapa kerja jadi orang kaya. Tapi kita yang ngasih, tetap aja dapat pahala. <laughs> Ya, gak usah didengarkan orang mengatakan ini, ini, ini mengatakan apa, nanti ini tambah tambah jadi malasnya ini. Biarkan mereka melaksanakan kita nggak seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan jangan pernah menolak orang minta. Nah, itu juga yang paling sulit gitu. <laughs> Akhlak yang baik itu sulit untuk kita laksanakan. Waktu kita ke eh, ke Bekasi, kita punya ridak bagus sekali lidahnya, Warnanya merah tapi ada kembang-kembangnya bagus itu. Akhirnya turun diminta sama orang. Kalau kita mau cegah, kita nggak ikut akhlaknya Rasulullah. Kalau kita kasihkan, lantabirru hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kita kasih. Kalau kita diminta langsung berapa yang disebutkan atau apa yang disebutkan, kasih. Jangan pernah ditolak. Karena bisa jadi dia itu adalah utusan Allah gitu. Nah, kalau orangnya itu masih ada, orangnya itu ada dan dia tahu, lebih baik jangan. Tapi kalau orang itu nggak ada, nggak apa-apa. Jangan jangan jangan dicegah gitu. Nabi SAW seperti itu kan gitu. Baru dikasih, kemudian dipakai, baru dipakai sekali diminta orang. <laughs> Nabi dia bisa menolak. Nabi dia bisa menolak, apalagi para eh, kita para baik, asyraf, nah, itu sangat sangat sangat bertolak belakangan kalau kita mempunyai sifat yang kikir atau tidak memberikan apa yang diminta. Nah, nugaumun la naruddu ma a'tainah kami adalah satu kaum yang tidak kami ambil lagi apa yang telah kami berikan. Jadi mereka itu adalah kaum uh, eh, ahlus sakha, ahlul fadl, ahlul ma'ruf. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah kunci, kunci utama untuk kehidupan. Emang. Nah, jadi mulai sekarang, mulai sekarang ini jangan pernah ada marah-marah sama musaida pembantu. Jangan. Belajar. Kita latih diri kita dikit-dikit. Kita suruh sesuatu seseorang lalu tidak melaksanakan dengan tugasnya. Buat apa kita marah gitu? Buat apa kita marah? Kalau kita marah, akhirnya nanti kita nyesel. Ya kan? Kebanyakan orang marah itu kan nyesel akhirnya. Kecuali kalau kita ingin menegur. Tegur, nggak apa-apa. Tampakkan seperti marah, ah, tapi hati jangan marah. Hati jangan marah gitu. Seperti kalau anak dilakukan, kalau dilakukan oleh anak kita misalnya. Nah, silahkan kita marah. Tapi marahnya itu untuk mendidik Jangan marah karena hawa nafsu. Nggak pantas kita marah kepada anak dengan hawa nafsu. Kesian mereka. Karena ada imbasnya. Marahnya orang tua kepada anak dengan hawa nafsu itu ada imbasnya. Dan itu pekerjaannya setan. Supaya anak itu tidak menjadi orang yang baik. gitu. Iya? Hmm. nah, <laughs> ya itulah makanya nggak mungkin ya. nggak nggak mungkin ada seseorang yang bisa melakukan sesuatu kecuali setelah terapi. Misalnya, gampang aja. Setelah marjam sebentar lagi orang main bola. yuk kita main bola yuk. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, dia nggak pernah main bola. Perempuan bisa main bola? Bisa. Banyak pemain bola perempuan. Nah, tapi apa? Belajar dikit-dikit. Dikit-dikit. Dikit-dikit sampai bisa. Apalagi ah, perempuan gitu. lagi <laughs> perempuan. Memang akalnya itu sedikit. Dikasihnya. Porsi porsi akalnya itu sedikit. Nah, justru dia itu harus siap. Siap. Siap terjadi sesuatu. Siap. Nah, begitu terjadi langsung ingat Allah. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi semangat berbuat baik membaik-baikan harta warisan, eh harta pagonimah, eh nggak taunya ada seorang <laughs> badui bilang, "Galia ya Muhammad, laqad ta'taita syai'an ma turidu bihi wajhallah." Innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, kamu telah memberikan sesuatu bukan maksudnya, tujuannya adalah karena Allah. Kamu tidak adil sama sekali. Nabi Muhammad sudah <laughs> capek-capek baik-baikan bilang gitu. Kaget Nabi Muhammad. Eh, atap merah dia mukanya. Nabi manusia biasa, merah. Nah, jadi yang di sini yang di yang diperintahkan Allah Taala itu wal al ghaidha. Bukan wasabirin langsung wal al ghaidha wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah. Nabi marah, merah. Kalau Nabi marah itu kelihatan dari wajahnya karena wajah wajah Nabi itu kulitnya itu merah eh, putih bersih sehingga kalau dia itu marah langsung kelihatan. <laughs> Nah, jadi kalau orang itu marah itu darah itu naik ke atas, seret gitu. Nah, kalau kalau sofa dia itu enggak ini, enggak ah, enggak ada tensi, enggak ah, jadi masalah ada tensi pas pecah pembuluh jatuh dia. Nah, kalau jatuh di kamar mandi sebagainya itu bukan jatuh sebetulnya, bukan kepeset enggak, tapi pembuluh darahnya itu pecah. Sehingga dia itu jatuh. Ketika pembuluh darah pecah itu dia langsung kaget jatuh gitu. Nah, jatuh itu ah, stroke dan sebagainya gitu. Nah, itu pula. Jadi orang kalau udah marah tampak wajahnya kelihatan marah. Makanya kan Abu ya bilang pada Ustaz pesan ah, berusaha hilangkan sifat marah itu sampai inti marah tapi itu senyum. Nah, makanya kalau anak senyum belum tentu anak nggak marah gitu. nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa? Karena marah itu tanpa kelihatan. Nanti ototnya uh, keluar. Gitu. Ah, kelihatan di sini tong tong. nah, makanya kan kalau mau mau lihat setan, lihatlah perempuan yang lagi marah. Jangan lihat laki-laki yang lagi marah. Lihat laki-laki yang lagi marah itu kayak jin. Saya kalau lihat perempuan lagi marah kayak setan betul. Ya. <laughs> Kenapa demikian? Makanya kan dibilang yang yang menakut-nakutkan itu kan perempuan, mak lampir perempuan. Apalagi bolot perempuan, neni pelet perempuan. Apalagi nyi rokidul, pokoknya semua yang ini perempuan gitu. Laki ada tapi gerandong paling gitu. Kan sedikit. Ah, ah. Seperti apa? Uh, tan, uh, suster ngesot. Nah, perempuan. Banyak-banyak perempuan. Jadi yang saya aja itu perempuan gitu. Nah, kenapa demikian? Lebih pantas perempuan gitu. nah. <laughs> Jadi kalau kata Nabi SAW kalau orang lagi marah, dua pertiga akalnya itu pergi. Dua pertiga akalnya hilang darinya. Itu kalau laki-laki atau perempuan berapa ya perginya gitu. <laughs> Oleh karenanya gimana kalau kita itu marah? Begitu ada sesuatu yang marah, membuat marah kita, jangan bertindak. Jangan berucap, diam dulu, diam. Biar kita nggak nyesel. Biar kita nggak nyesel, tunggu dulu, diam. Kalau kita lagi duduk, ada itu, itu waktu itu berdiri. Kalau pada waktu itu kita berdiri, duduk. Nah, baru kemudian kita berucap atau bertindak. Jangan langsung waktu itu. Kalau waktu itu, setannya bahagia dia. Jangan kita nyanakan setan. Jangan pernah kita apa, mengikuti aturan setan. Seperti Nabi Begitu dia itu dibikin marah seperti itu, marah dia, tapi tahan. Tahan, sab, diam dia, beliau. Sampai beliau mengatakan, Rahimallah akhi Musa. Lakat uziya bi aksar min hadha, fasobar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia itu di, di apa diganggu oleh kaumnya lebih daripada gangguanku. Tapi dia sabar, kenapa aku enggak? Itu maksudnya. Nah, jadi caranya mujahadah seperti itu. Begitu terjadi, truk waktu itu, ah, langsung ingat Rasulullah. Ingat solihin. Ingat, ah, ini kesempatan kita, mau naik derajat. Kesempatan itu Kalau sabar, Allah ngelihat. Nah, jadi setiap kata-kata, setiap tindakan itu ada hitungannya. Ini kesempatan. Nah, kalau kita sabar, kita nggak nggak mengucapkan apapun juga, naik kita derajatnya. Terus naik. Biar kita naik-naik terus jangan tapi turun, turun, turun terus sampai kapan? Apalagi pas dia marah itu kadang-kadang yang terungkap itu kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang sangat menyakitkan, mungkin kata-kata yang keluar itu kata-kata yang tidak akan bisa dihilangkan dari memorinya sampai dia meninggal. Setiap melihat orang itu ingat kata-kata itu. Itu dosa yang sangat besar yang semacam itu. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal semacam itu apalagi pada tetangga apalagi pada suami, apalagi kepada orang tua, naudzubillah. Nah, seperti kemarin itu lagi di YouTube itu ada seorang tua yang dibentak-bentak anaknya. Dan jadi dia itu suruh bawa-bawa, bawa-bawa kan dia pergi. Nah, udah tadi ketinggalan, dimarahi sama anaknya. Anaknya nggak bawa apa-apa. Apa sih kamu kau nggak Orang tuanya cuma bingung, apa gara-gara kepala saja. Takut sama anaknya coba lihat. Nah, ini yang semacam itu itu adalah lunar yang semacam itu. Nauzubillah. Ini termasuk yang nggak berhasil. Karena karenanya, jadi begitu marah harus latihan. Sedikit demi sedikit terus. Caranya gimana? Nah, itu ya bisa belajar pada suaminya misalnya. Suamiku aku ingin belajar uh, supaya nggak marah. Oh, gampang. Ayo ikut aku gitu. Nah, nanti kadang-kadang istrinya lagi masa-masa dong. Jangan marah, ya marah latihan latihan. Ya. Nah, kalau kita kerja sama seperti itu, oh, cepat selesainya cepat. Nah, nanti lama kelamaan biasa. Nah, suaminya eh, istrinya lagi dandan dandan dandan begini, ambil kopi pret. Jangan marah, belajar belajar belajar jangan marah. Nah, itu kalau cara seperti itu, kalau kita bisa seperti itu sama suami, sama pasangan, oh luar biasa, cepat sampainya cepat. Nah, sehingga Pak, oh biasa, diapain sama orang, disengkat kakinya, oh biasa sering disengkat sama suami di rumah. <laughs> gitu lah. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bekerja sama semacam itu, nah, itu sangat bagus. Itu artinya terapi. Nah, mungkin orang bisa main bola kecuali belajar dulu. Tidak mungkin orang itu, anak kecil itu langsung bisa jalan kecuali merangkak dulu. Terus. Jadi selama kita di dunia, selama itu pula kita bertahap. Tapi ingat, bahwasanya kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, berarti itulah yang dimaksudkan Nabi SAW, paling lemahnya hamba Allah adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Itu adalah orang yang paling lemah. Gitu. Dan paling banyaknya pekerjaan yang disesali oleh manusia itu adalah marah. Pasti, setiap orang marah itu pasti. Tunggu aja nanti. Nyesel ya Allah kenapa anak marah kita. Gitu? Sebelum nyesel, jangan marah. Kita masih ingat bagaimana ya Alawi itu waktu masih kecil kita sama ustazah ini ngantar ke kolam renang. Akhirnya kita kasih makan ya alawi suap itu nanti pergi dia ke tengah lagi gitu. Suatu ketika kita mau nyuapin di situ disiram sama anak kecil. Siram basah kita sama anak kecil. <laughs> Akhirnya kita tahan, tahan, tahan, tahan, tapi hilang. Senyum kita sama anak kecil itu, dah. Dipanggil sama Alawi, bibi. Nah, saat lihat kepada Alawi, kenapa Wi? Gitu berhasil, berhasil katanya dia. <laughs> Jadi anak kecil tahu gitu. <laughs> Jadi kita harus tahan harus mujahadah. Itu artinya mujahadah. Waladina jahadu fina sebulan nah Semoga kita termasuk yang mampu untuk bermujahadah, termasuk yang mampu untuk menekan segala macam hawa nafsu, segala macam bisikan setan sehingga kita bukan termasuk yang lemah dan dilemahkan oleh setan, termasuk yang nantinya mengumpulkan dosa dan pengumpul dosa sehingga kita termasuk orang yang mereka rahmatnya Allah Subhanahu taala. Kemudian di sini ada dikit kan? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa amalhum. Dan yang demikian itu karena mereka itu tidak suka dengan ketentuan Allah, maka Allah kemudian menggugurkan semua ibadah mereka. Wa man ghafala an qalbihi ittakhadha dinahu hazwan. Barang siapa yang hatinya itu lalai, maka dia akan menjadikan agamanya itu suatu perkara gurauan atau e, suatu perkara e, apa tidak serius gitu. Wa man istaghala bil khalqi ittakhadha dinahu la'iban. Fasallallah, fasallallah al-afiyah. Dan barang siapa yang sibuk dengan makhluk, maka dia itu akan menjadikan agamanya itu adalah mainan. Yang penting aku mendapatkan sesuatu dari makhluk itu sehingga dijadikan agama itu mainan dijual sana jual sini sebagainya pura-pura uh, sholat eh, pura-pura uh, khusyuk dan sebagainya Ini kan coba laib apa supaya dilihat sama orang itu supaya diperhatikan supaya dikasih kebaikan dan sebagainya ini nah, ya karena sibuk dengan kalau jadi kita mulai saat ini kesimpulannya adalah jangan pernah kita itu melawan sesuatu yang telah Allah gariskan jadilah seperti air kemanapun air ikut Alirannya itu kita ikut. Nggak usah kita melawan. Belajar dikit-sedikit terus. Biarkan kita itu termasuk orang semacam itu sampai kita mendekati kepada kesempurnaan. Ditambah lagi, jangan pernah kita melakukan sesuatu karena manusia. Manusia itu tidak bisa berbuat apapun. Kadang-kadang ada orang yang melakukan sesuatu nggak enak, malu dan sebagainya kepada orang ngapain? Ngapain? Jangan pedulikan orang. Yang penting Allah dan Rasulnya. Eh, kita pakai cadar. nggak usah, nggak enak sama orang malu enggak. Tetap aja kita laksanakan semua. Yang penting Allah ridha sama kita. Kalau kita nggak enak-enak sama manusia, emang manusia itu gaji kita berapa? Eh, buat sampai kita nggak enak sama dia, sampai kita menghormati dia, gara-gara kita melaksanakan sebuah ketaatan. Nggak usah pedulikan mereka. Nah, jadi orang yang semacam itu nanti oleh Allah Ta'ala akan diperintahkan untuk meminta sesuatu yang dilakukan karenanya kepada orang itu. Hanya minta kepada dia. Kamu ibadah untuk dia kan? Ah, minta sama dia pahalanya. Bisa? Kau dapatkan kata Allah Ta'ala. Tantang nanti. Semoga kita bukan semacam itu ya. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk min ahli akhyar. min ahli ibadihi salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amen